Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ah, Kemarin bagaimana diceritakan ke kakuan daripada hatinya orang-orang musyrikin ya untuk menerima kebangkitan Ba'ath Padahal hal demikian itu adalah bangki ba, ba, apa gampang bagi Allah Subhanahu wa taala dengan cukup zajratun wahidah satu tiupan malaikat Israfil manusia itu akan bangkit kembali. Katakan sang sakala garen daripada malaikat Israfil itu mempunyai lubang, nah bukan seperti goron yang ada, mempunyai lubang sebanyak arwah makhluk hidup. Dan sekali tiupan semua arwah tadi itu keluar dari setiap lubangnya langsung mengarah kepada makhluk hidup yang akan dibangkitkan saat itu. Hmm? Jadi satu tiupan arwah tadi itu keluar daripada garan eh, sang sakala tadi itu dan itu roh langsung menuju kepada jasad-jasad daripada makhluk hidup yang akan dibangkitkan langsung bangkit mereka semuanya. Nah. Yang pertama bangun adalah Sayyidina Muhammad. Anak awaluhum idah bu'ithu kata Nabi. Pertama yang bangun nanti adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mereka akan keluar dari badan bumi seperti keluarnya kalfarashil mabthus ya. Seperti eh, laron-laron uh, itu. Huh? laron-laron keluar dari bumi tadi itu seperti laron gitu. Nanti bisa bayangkan laron kalau keluar gimana? Langsung menebar. Nah, mereka nanti muncul semuanya dari tanah tadi itu model begitu nanti dari bumi. Hmm? Jadi bingung dia menyebar dari masyarakat ini bukan buminya kita dulu ini, bukan langitnya kita dulu ini. Nah, begitulah keadaannya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, orang-orang kafir Quraisy yang angkuh itu dengan yang lebih angkuh sebelumnya, itu Firaun. Tapi akhirnya hasilnya juga kalah Firaun itu. Karena itu ayat setelahnya ini memperingatkan mereka dan juga tasriyah menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebiadaban orang kafir Quraisy tadi itu dengan bagaimana bantuan Allah kepada Nabi Musa atas kebiadaban Fir'aun. Hal ataka hadithu Musa? Apakah tidak datang kepada kamu ya Muhammad? Ini hal bisa manakat. Benar-benar telah sampai kepada kamu ya Muhammad hadis Musa cerita Nabi Musa. Hmm? Idnadahu Hadith Musa jadi amil. Idnadahu ketika telah memanggil hu kepada Nabi Musa rabbuhu Tuhannya Musa bil wadil muqaddas ada di lembah yang disucikan oleh Allah tua disebut itu wadil muqaddas tua Tua ini ismul wadi, menjadi nama daripada lembah tadi itu. Ditanwin boleh tuan, watarkihi boleh ditinggalkan tawin, tanwinnya tua. Gitu ya. Letaknya ada di daerah Tur, tur. Tur ini antara kota Ailah wa Mesir dan Mesir. Bil Muqaddasi tua. Dikatakan tua summiya tua li tayyish syada'id an Bani Israel wa jam'il khairat li Musa. Tua itu daripada tai, at-tai itu apa ya? Ah, melipat atau mengumpulkan. Kenapa? Litayyish syada'id an Bani Israel. Karena dikumpulkan segala sesuatu yang menimpa Bani Israel. Daripada bencana. Bani Israel ini dulu di Mesir. Bani Israel ini punya kedudukan. Karena Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya beliau menjadi raja dari Mesir. Kemudian setelah tidak berlangsung lama dikuasai oleh orang-orang Gibit dengan dipimpin oleh Firaun. Dipimpin oleh Firaun dan mereka tertindas dari Israel ini nggak dikasih sedikit pun posisi. Mereka diperlakukan bagaikan budak. Fir'aun ini dia bukan pakai ilmiah tapi pakai dukun. Omongannya dukun langsung diterima sama Fir'aun ini. Tidak pakai musyawarah. Nah, ketika Ahli nujumnya Fir'aun menyatakan tahun ini bakal lahir daripada Israel seorang anak laki-laki yang akan menjatuhkan kedudukanmu. Maka langsung si Fir'aun tadi itu huh, eh, memerintahkan semua pasukan untuk menjaga perempuan yang hamil daripada Israel. Lahir langsung dilihat, laki sembelih. Perempuan biarkan hidup yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Walhasil ini Bani Israel tidak diperlakukan dengan layak saat itu. Hmm? Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari bala cengkeraman Fir keganasan dan kebiadaban si Fir'aun. Maka Allah merintahkan idhab ila Fir'aun. Oh ya, kembali ke diri tua dan jam'il khairat di Musa. Musa mendapatkan banyak kebaikan ada di itu gunung tua. Kenapa? Karena mendapatkan Taurat ada di situ dan dapat mukalamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Eh? Mukalam Musa taklimah. Idhab ila Fir'aun, berangkatlah ke Fir'aun hai Musa. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Bukan hanya sekedar kafir, bukan hanya sekedar dia tadi itu orang dolim, tapi melampaui batas. Tajawazal had, sudah melampaui batas fil kufri dalam kekufurannya. Adam sifatkan Fir'aun ini pendek orangnya ada mensifat begitu gitu ya, tapi bukan bukan pasti. Arba' asbar. Cuma empat cengkil. Lahiyatuhu atwal min jasadih. Jenggotnya lebih panjang daripada jasadnya. Ada menyatakan begitu ya. Jadi belum tentu juga. Sampai untuk, dari dia menjaga jenggotnya. Sampai untuk supaya nggak ngelembre ke bawah dia pakai kikop pakai apa kelompen awal gibul gibgab fir'aun karena itu kalau ada orang majdub dia baru pakai apa gibgab gitu nggak mau pakai sandal liru itu orang itu eh, nggak tahu sejarahnya gibgab mungkin ya nah, masdub nah itu Ya tidak apa-apa sih, bukan berarti haram ya. Gibgab itu kelompen. Kelompen. Ada dikatakan di tafsir itu pertama yang pakai kelompen itu Firaun. Ya tidak apa-apa, bukan berarti haram bukan. Ya. Tapi jangan dikatakan paling zuhud pakai kelompen. Karena Nabi itu paling zuhud ya pakai sendal kok. Enggak ada masalah sebetulnya. Tidak mau sendal saking zuhudnya pakai kelompen. Lah, kelompen itu pertama dipakai Firaun itu. Sebagian riwayat itu begitu. Pakai hmm. ah, sendal nggak ada masalah. Ya. Zuhud itu yang penting itu yang oh, haram. Pakai kelompen tapi itu kan, haram bodoh gitu. <laughs> Jadi ada ada riwayat gitu, tapi ada riwayat lainnya enggak. Ya. Nah, mungkin juga ukuran saat itu ukurannya kecil. Saat itu orang banyak yang gede gitu. Ah, perannya begitu. Innahu toho. Fakul maka katakanlah Musa kepada si Fir'aun. Hah? Halaka ad'uka aku ngajak kamu. Hah? Halaka, aku ngajak kamu Khatabu bil istifham alladhi ma'nahu al-ardu. Ini ditawarkan. Mau ndak kamu? Apakah bisa kamu gitu? Hah? supaya eh, artinya ini gambaran bagaimana Nabi Musa itu berdakwah kepada Firaun dengan cara paling halus, paling lembut. Sesuai dengan perintah Allah, faqulal lahu qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Berangkatlah wahai Musa dan Harun kepada Firaun, ucapkan dengan ucapan yang lain, yang lemah lembut dengan harapan la'allahu yatadhakkar supaya dia sadar oh ya atau membersihkan diri pada kekufurannya menjadi orang beriman. Halaka ila antazakka. aku ngajak kamu ila antazakka. zakka wa fi qiraa'ah tazakka wa fi qiraa'ah dengan tasdid zai tazak tazakka nah ila antazakka dalam qiraa'ah tazakka ya Diidhamkan kita yang kedua fil asal. Aita tatahhar syirik sampai kamu membersihkan daripada kesyirikan yaitu bi antasyhad alla ilaha illallah kamu menyaksikan tiada tuhan kecuali Allah. Wa ahdiyaka dan aku memberi petunjuk kepada kamu hmm? ila rabbik kepada jalan Tuhan kamu dalam menjalani ajaran tuh Tuhan. Kalau tadi itu mengajak ke usul, kalau ini mengajak ke furu' gitu. Hah? Setelah membersihkan diri pada syirik, hah? maka diajak untuk menjalankan ajaran agama agama gitu. Fatakhsha hai adulluka kamu aku akan menunjukkan kamu wahai Firaun ala arifati untuk mengenal Tuhan kamu bil burhan dengan bukti-bukti. Fatakhsha fatakhafu maka kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Mau enggak kamu wahai Firaun? Mau ini bukan berarti anu ngajak beriman. Kamu ajak, kamu saya ajak untuk meninggalkan kesyirikan kamu. Mensyirikan Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan dirinya karena dia mengaku Tuhan. Hmm, setelah itu aku akan uh, berikan petunjuk kepada kamu untuk bagaimana supaya kamu tadi itu mengenal Allah, maka kamu akan takut kepada Allah, nggak akan berani sombong begini kamu kalau sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Fir'aun setelah dikasih eh, tawaran begitu sebenarnya mikir ya. Nah, Apalagi setelah si Fir'aun tadi itu melihat bagaimana eh, mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa tadi itu berupa ular dari tongkatnya yang gede, kemudian e, cahaya yang terang benderang daripada tangannya tadi itu. Kemudian kata si Fir'aun, ntar aku masih mikir. Hmm? Ntar. Aku masih mikir. Karena Fir'aun ini kuat, luar biasa di sini. Disebutkan di sini Fir'aun tadi itu Uh, mempunyai tentaranya aja satu juta. Hah? Tentaranya aja satu juta saat itu. Sedangkan Bani Israel saat itu adalah um, ada berapa di sini? Ada 400 ribu atau 600 ribu? lebih banyak pasukannya daripada Bani Israelnya saat itu. Hmm? Lah ini wakanat iddatu Bani Israel situmia alaf wasab'in sab'in alaf 670 ribu wajah Fir'aun pasukannya Fir'aun alfu alaf wasit mia alaf satu juta enam ratus pasukan jadi nggak mungkin akan bisa melawan Bani Israel itu. Perintahkan Nabi Musa, ayo Bani Israel selamatkan daripada cengkeraman Fir'aun. Bisa melayu dari mana? Ya. Tentaranya lebih banyak daripada Bani Israelnya. Betul-betul terjajah di Bani Israel itu. Baik. Diajak untuk beriman Nabi Musa. Eh, kemudian Nabi Musa sebenarnya sudah mau beriman dan ditawari fa in amanta bi rabbika takun arba'miyah sanah fin na'im surur thumma tamut kalau kamu mau beriman kepada Allah wahai Firaun kamu tetap menjadi raja dalam nikmat dalam bahagia tambah umurnya kamu yang ada ini 400 tahun lagi kalau sudah mati fatadkhulul jannah kamu masuk surga lagi Udah dia tetap jadi raja. Umurnya masih 400 tahun lagi, padahal waktu itu sudah 400 tahun. Nabi Musa itu 500 tahun. Si apa si Fir'aun ini? Wah Anehnya Fir'aun ini belum pernah sakit sama sekali. Hatta sakit gigi ngeluh mencret tak pernah. Wah hebatnya Fir'aun ini Dikasih kekuatan oleh Allah bisa makan banyak tapi buang hajatnya 40 hari sekali dok. Luar biasa ini Fir'aun ini. Kata Fir'aun, hatta astashir Haman. Ntar ya, Ana mau musyawarah sama penasehat Ana Haman. Nah, ini Haman. Penasehatnya Fir'aun. Musyawarah sama Haman, tentunya sudah agak condong. Kalau Haman dari menyatakan, iya, nanti, ahsan dah. Mungkin Fir'aun itu beriman, tapi itu kemungkinan ya. Tapi yang jelas, si Haman tidak demikian. Malah memprovokasi si Fir'aun. Siru, abdan ba'dama kunta rabban. Inti siap tah menjadi hamba hamba setelah menjadi Tuhan. Inti jadi Tuhan, terus turun derajatnya jadi hamba. Tak rugi ya kamu. Itu. Ah, Fakadzaba. Maka si Fir'aun dengan congkaknya mendustakan si Fir'aun Nabi Musa wa asa dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu si Fir'aun. Thumma adbara. Kemudian dia dari itu berpaling meninggalkan anil iman iman Yas'a dan dia berusaha fil ard ada di bumi bil fasad dengan kerusakan yaitu dengan kekufurannya. uh, tambah parah Fir'aun. Fahasyara maka mengumpulkan itu si Fir'aun Ay jamaah sahara mengumpulkan tukang-tukang sihir wajundahu dan pasukannya itu Firaun ada menyatakan tukang sihir di sini tujuh puluh dua. Ithnan al-Kibit, dua tukang sihir daripada bangsa Kipti, bangsa Fir'aun wasab'un min Bani Israel 70 dari Bani, Bani Israel ini pengkhianat pun dari Bani Israel malah dia menjadi pendukung Fir'aun saat itu yang yang pakar-pakar sihirnya itu kumpulkan tukang sihirnya dukun-dukungnya ini untuk melawan Fanada dan Fir'aun mengumandangkan Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Aila Rob fawqi, nggak ada Tuhan di bawah kubur. Ada Tuhan-Tuhan berhala, tapi itu di bawahnya Fir'aun semuanya. Allah maka Allah menyiksa Fir'aun. Ahlakau menghancurkan Fir'aun bil gharab dengan ditenggamkan itu Fir'aun. Nakalal akhirah Ugubah sebagai siksaan akhir ai hadil kalimat ini kalimat ana rabbukumul a'la wal ula dan kalimat yang pertama jadi Fir'aun itu dulu bukan menyatakan ana rabbukumul a'la dia cukup menyatakan ana Tuhan ai qablaha qablal akhirah kalimatul akhirah ana rabbukumul a'la sebelumnya apa Ma'alimtu ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Enggak aku enggak mengenal Tuhan selain aku loh ya. Aku tok Tuhanmu. Akhirnya yang ini enggak Tuhan-Tuhan yang lainnya kamu sembah tadi itu adalah Tuhan di bawah aku. Aku an-ana rabbukumul a'la. Dan lebih parah lagi Kalau tadi itu dia sebagai Tuhan tunggal, kalau ini di Tuhan. Wakan dan ada bainahuma antara dua kalimat al-ula wal akhirah ini arbauna sana empat puluh tahun. empat puluh tahun. Jadi ya, itulah. Ah, setelah kejadian itu luar biasa itu. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu bukan jadi piton ya. Bukan jadi ular piton. Hah? Tongkatnya jadi ular raksasa. Bukan ular kecil, orang gede. Gedenya sebesar pintu istana. Aneh biasanya kalau ular itu kalau kecil kesit ya. Kalau gede lemah jalannya bapak berat gitu ya, badannya. Tapi ini enggak. Gede kesit. Ya, Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ular besar yang benar-benar dia tadi itu kesit. Tas'a. Hmm? Dan Fir'aun melihat ular yang begitu gede, ular itu menyerang kepada Fir'aun. Sok itu Fir'aun lihat kejadian itu, untuk supaya diselamatkan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kecuali tangannya Nabi Musa. Yang asalnya beraknya 40 hari sekali, langsung sok si Fir'aun menjadi sehari 40 kali. <laughs> Murus langsung itu Fir'aun. <laughs> Tapi akhirnya Bagaimana nasib Fir'aun yang begitu sombong? Ini mengingatkan orang kafir Quraisy ini. Dan juga menghibur Rasulullah. Coba di Muhammad. Tidak usah takut. Nanti nasibnya mereka itu kalau sombong terus begitu seperti Fir'aun nanti. Kamu akan dibantu sama, sama Allah seperti Musa nanti. Itu seakan-akan begitu. Dan itu yang sombong-sombong hati-hati loh. Kamu akan ke sana nanti. Inna fi dalik. Nasibnya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahas semua bala tentaranya hancur. Hmm? Cuma semuanya dimatikan oleh Allah SWT dan tidak ada bekas. Tapi si Fir'aun, Sumanunaji bibadani kali taku naliman khalfaka ayah. Aku akan menyelamatkan badan kamu, wahai Fir'aun, supaya jadi pemikiran bagi generasi setelah kamu. Sampai sekarang jasad Fir'aun masih utuh. Wah, masih utuh ada di sana. Semuanya hancur. Jasa Fir'aun enggak. Nah, sebagian orang meneliti kenapa kok jasanya Fir'aun itu utuh, yaitu semua karena Allah ya. Tapi sebagian meneliti karena kadar garam yang ada pada jasadnya Fir'aun itu tinggi. Jadi bukan dikermasi dengan e, pengawet, tapi sudah awet dengan sendirinya sudah. Kalau ikan itu mau diawetkan dijadikan ikan asin ya, itu dibubui dengan e, ik, dengan apa? Dengan garam. Tapi ini sudah mendarah daging garamnya ini ke seluruh tubuh daripada sih? Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu ditenggelamkan dalam keadaan kaget, bukan minum garam atau dilapisi dengan garam, tapi akhirnya garam itu menyatu dengan tubuhnya Fir'aun. Wilal Hmm? Sampai sekarang. Naliman liman khalfaka. Ayah. Iya. Nah, kalau inti ke sana bisa ngelihat, ngelihat ya bukan ziarah ya nggak perlu itu baca Allah ya sadar di sana itu. <laughs> Inna fi la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya itu cerita al madkur Fir'aun dengan Nabi Musa ini la ibratan adalah sebagai pemikiran liman yakhsha bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara khauf dan khasyah. Kalau khasyah itu khauf ma'at ta'zim. Khauf ma'at ta'zim. Takut sama menghormati. Itu khosyah namanya. Karena itu dikatakan rasul hikmah khosyatullah. Eh, kalau khof takut itu pencuri itu takut sama polisi. Kalau polisi ini nyuri. Eh, itu takut itu. Tapi kalau khosyah tadi itu khof ma'at ma'at ta'zim. Ya. Ada yang perlu dibahas? Oh. Allah hasbi. Mohon penjelasan tentang minal ayat ayat Hmm? Ayat. Oh, kalau kata arahu ayat kubra itu Iya. Belum diartikan tadi itu ya? Oh iya, ya, betul betul betul. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Maka Allah menampakkan hu kepada Nabi Musa al-ayat al-kubra tanda yang besar. Ayat al-kubra. Ayatul Kubra dimaksud di sini ini Kubro min yang ayat-ayat yang terbesar gitu ya. min ayat titik daripada tanda-tanda yang sembilan tanda-tanda kenabiannya Musa itu kan banyak ada diantaranya eh, eh, apa namanya membelah laut kemudian ya bihasakal bihasakal hajar famfajrul thata asyara aina mengeluarkan mata air daripada batu manna wasalwa semuanya dari itu Nah, itu ayat-ayat desik tadi itu kalah dengan eh, yang terbesar adalah ayatul kubro. Apa ayatul kubro? Galbul asah hayatan. Merubah tongkat itu menjadi uh, ular dan juga tangan tadi itu menjadi terang benda benderang. Kenapa? Dua ayat, dua mukjizat ini yang mengalahkan Fir'aun. Dua mukjizat ini yang mengalahkan Fir'aun. Karena itu disebut al-ayat al-kub kubro. Gitu. Hmm. Jadi dua tangannya Nabi Musa itu bukan mengeluarkan cahaya seperti lampu begitu ya. Itu cahaya yang menyi yang luar biasa terangnya sampai mereka sulap semuanya itu. Hmm, bukan yang hanya di hadapannya, semuanya sulap. Mungkin saat negeri situ. Luar biasa. Ya. Murup begitu tangannya itu. Jadi bukan hanya sekedar murup kulodok, nah, bukan murup ini. Ya. <laughs> ini jizat kok. Hmm. Ada yang perlu dibahas yang lain? Syuf, gimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan? Allah itu Maha tahu kalau Firaun itu nggak mungkin beriman ya. Tapi bagaimana Allah masih memerintahkan kepada Nabi Yusuf, Nabi Yarun faqula idhaba ila fir'aun faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Allah Maha tahu kalau Firaun itu enggak akan beriman. Tapi Allah perintahkan sampaikan. ajakan dengan cara yang bagus. Kemudian masih la'allahu, orang di Nabi, si Firaun eh, si, si Nabi Musa diperintahkan masih taroji, masih berharap mungkin dia akan sadar dan masuk Islam. Kita juga begitu, nggak boleh putus asa jadi dai tak kira no tak ngurus tak dah lah Allah itu harus ada Fir'aun yang sudah jelas Allah maha mengetahui nggak akan beriman masih diperintahkan lah Allahu kamu sebagai hamba tidak boleh menfonis tetap kamu itu masih berhak lah Allah barangkali sebentar lagi sadar barangkali kalau diajak lagi sebentar lagi terbuka hatinya la Allah la Allah la Allah ya la Allah ya tadzakkar au yakhsha jadi nggak boleh kita menyatakan oh, sudah iso sudah. Tak mungkin sudah. Loh, tak boleh gitu. Tetap la'allahu yatadzakar wa yakhsha. Hah? Tetap ini harus berangkat, tetap kamu harus sampaikan. La'allahu Allahu wa yakhsha. Nah, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Mungkin ente ajak lagi berikutnya. La'allahu Allahu wa yakhsha. Terus begitu. Hmm? Tapi Aku lahu kaulan layinan. Itu harus kita dengan strategi dakwah yang bagus. Bukan dengan cara yang kasar. Nah, bukan dengan cara yang kasar. Lo jihad lo, inti. Kaulan layinan juga termasuk bagian jihad itu benar jihad itu. Hah? Aku lahu kaulan layinan itu bagian daripada jihad. Nanti kira jihad itu kalau ngobong-ngobong toh. Kalau tukaran, pentung-pentungan baru itu jihad. Fakula lau kaulan layinan itu juga bagian daripada jihad. Cuma kaulan layinan ini sebagian lagi ada mengatakan gitu, eh, fakula lau kaulan layinan. Tidak apa-apa kita pergi ke gereja. Tidak apa-apa kita berdoa bersama. Mana perintah begitu? Fir'aun ini diperintah, eh, Musa ini diperintahkan untuk ngajak masuk Islam, bukan bergabung dalam kekufuran Nah, kemudian di sini la'allahu tadzakkar aw yakhsha ada harapannya supaya dia tadi itu sadar. Bukan berarti kamu yang nggak sadar dungo bareng. Nah, ini mempelintir ayat-ayat gini ini banyak sekarang. Lihat bagaimana fakula lahu qawlan layyinan. Terus loh. La'allahu tadzakkar aw yakhsha. Bukan kamu yang ngajak orang untuk kufur. Inti berangkat ke sana ucapkan dengan yang paling bagus untuk dia tadi itu meninggalkan kekufurannya. Bukan kamu mengundang dia kemudian jadi kufur bersama. Paham ini? Ini ini ini kemarin. Kalau kamu minta kepada Allah mereka amin. Amin. Bagus. Nah, kalau mereka minta sama patung kamu amin. Hati-hati dong. Hah? Minta kepada Tuhannya kemudian kamu bilang amin. Loh, mereka tidak diabuduna min dunillah. Ya, hati-hati, ini tidak benar. Hal yang demikian tidak benar. Nah. kalau dia minta sama Allah, nggak apa-apa. Minta sama Tuhannya kita. Kalau minta sama Tuhannya, dia amin, tidak benar. Tidak benar. Hmm, pakai dalil Ibn Abbas. Kalau seandainya mereka menyatakan barakallahu apa? eh ah logo lalu Fir'aun apa? Eh, kalau seandainya Fir'aun menyatakan eh, kepada aku barakallahu fika maka aku katakan wa fika gitu. Kalau seandainya Fir'aun itu menyatakan semoga Allah berkati kamu wahai Ibn Abbas aku katakan juga kamu. Hah? Loh, Fir'aun minta sama siapa? Ada Allah, ya amin, tidak apa-apa. Kalau seandainya orang Nasrani menyatakan, semoga Allah memberi kekuatan kamu, memberikan sehat kepada kamu, amin. Tapi kalau semoga Yesus memberikan kesehatan kepada kamu, ya jangan amin. Nah kalau kamu amin juga, haram hukumnya. Ridha bul kufri kufrun. Begitu loh maksudnya. Nah ini dipelintir. Ini berarti Ibn Abbas mengakui. Enggak apa-apa. Enggak paham ya apa. Enggak ngerti ini orang. Itu gambarannya Fir'aun kalau seandainya mintakan sama Allah kepada bin Abbas diterima. Tapi kalau Fir'aun menyatakan, aku Tuhanmu memberkati kamu. Yaudah amin bin Abbas. Bukan begitu maksudnya. Nah, jadi pelintiran-pelintiran gitu itu kadang-kadang ngawur. Nah, pernah saya baca buku itu sampai menyatakan tidak apa-apa hukumnya. Ya dengan dalil-dalil gitu, dengan utak-utaknya sendiri gitu loh ngawur. Hmm, hmm dari satu pondok.